Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi Allah taala. Alhamdulillah kembali malam hari ini kita semua dikumpulkan bersama di Masjid Al-Ikhlas ini Pertama untuk mengerjakan sholat isya berjamaah Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah sholat isya kita tadi Kemudian sebagaimana tuntutan dari Allah Ta'ala pada surat Al-Insyirah Wa amma Gimana dalam surat Al-Insyirah itu <clears throat> Fa'idha faroghta fansob Fa'idha faroghta fansob apabila Anda telah selesai dari melakukan ibadah, maka sungguh-sungguhlah melakukan ibadah yang lain. Jadi setelah kita selesai melakukan ibadah sholat isya berjamaah, zikir, ba'diyah, kita lanjut dengan ibadah yang lain yang yaitu berupa tafakuh fiddin. Kita mengkaji, kita bulughul maram, kitab hadis seputar hukum ya tentang keseharian kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan Bapak Ibu bisa menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitab sholat masih dalam bab sifat sholat. Jadi yang kita bahas sekarang ini Bapak Ibu adalah zikir-zikir yang dibaca setelah salam. Jadi dalam sholat itu ada dua waktu yang doa itu menjadi mustajab. Pertama adalah kondisi sujud. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa amma sujudu fajtahidu fit du'a adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa faquminun an yustajaba lakum karena dalam sujud itu kemungkinan besar dikabulkan bagi kalian nah tentunya ini lebih bisa dipraktekkan dalam sholat sunnah Bapak Ibu kalau kita sebagai makmum sebagai imam tidak bisa sujud lama-lama lah, terus bagaimana dengan makmum yang sujud terakhir itu imamnya sudah tahiyat akhir dia masih sujud aja. Itu bisa itu makro hukumnya. Dan <clears throat> kalau lama bisa batal sholatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena imam itu dijadikan untuk diikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna ju'ilal imamu liyutamma bihi Bismillah Masya Allah matur nuwun nggih <clears throat> Jazakallah khairan jadi jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama ju'ilal imam imam itu tidak lain dijadikan kecuali untuk liyutamma bihi diikuti Faida kabbaro fakabbiru ketika imam takbir nang takbiro. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, bar itu langsung kita bergerak. Seperti itu pula ketika Allahu Akbar dari sujud terakhir itu mestinya makmum langsung berdiri untuk tahiyat akhir. Jadi tidak boleh baik bapak maupun ibu ya imam itu sudah tahiyat akhir tapi dia berlama-lama sujud lo aku lo kan pengen dongo ya, ini mana gak usah jamaah sholat dewe wae jadi kita tuh berjamaah jadi berjamaah itu ada aturannya Bapak Ibu tidak boleh mendahului imam tidak boleh bareng dengan imam jadi imam takbir dia ya takbir juga bareng tidak boleh demikian pula imam sudah takbir dia lama tidak takbir takbir nah mestinya Allahu Akbar ketika selesai bar itu baru makmum ber, bergerak segera itu untuk sujud Bapak Ibu nah kemudian kondisi kedua yang kita di dalam sholat itu ada waktu mustajab adalah duburus sholawatil khams di belakang sholat lima waktu. Nah untuk dubur ini ada dua pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Makanya yang sunnah ketika kita tahiyat akhir Bapak Ibu itu lama. Kenapa? Karena itu waktu mustajab untuk untuk doa. Dan di antara doa yang kita baca adalah Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal kemudian doa yang kemarin itu Nah Abu Bakar minta secara khusus kepada Nabi kan Gimana bunyinya Allahumma inni dhalamtu nafsi dhul dhunuban kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan kepada kita bacaan tahiyat Bapak Ibu kan beliau mengatakan silakan memilih doa apapun yang dia sukai untuk dibaca. Nah, kalau panjenengan menambahkan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidak menjadi masalah. Panjenengan membaca Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama atau membaca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a juga tidak menjadi masalah masalah. Jadi ini doa-doa yang dibaca sebelum salam. Adapun yang setelah salam sekarang kita pelajari Bapak Ibu. Jadi kemarin hadis Mughirah bin Syu'bah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu itu salah satu zikir yang dibaca setelah sholat. Nah, urut-urutannya gimana? Nanti kalau kita sudah selesai semua ini, maka saya tunjukkan urut-urutannya. Tidak urut tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Yang penting usahakan yang jenengan baca setelah sholat itu adalah zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam karena Rasulullah diutus untuk apa? Untuk kita ikuti kan? Mestinya ketika kita itu ingin sholatnya seperti Nabi, ya pikir setelah sholat itu niru Nabi. Aneh kan katanya kita menjadikan Nabi sebagai panutan, katanya kita cinta kepada Nabi, tapi pikir setelah sholat kok bikin sendiri padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menunjukkan kepada kita zikir-zikir yang beliau baca setelah sholat sholat. Nah ini diantara zikirnya adalah saya bacakan Ibnu Hajar rahimahullah berkata wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bihinna dubura kulli shalah. Beliau biasa minta perlindungan dari perkara-perkara ini setiap selesai sholat. Nah, ini sebetulnya dibaca sebelum salam nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kata pensyarah kitab ini, ketika Ibnu Hajar meletakkan zikir ini setelah salam dalam kitab Bulughul Maram berarti ini dibaca setelah salam. Tapi kalau dibaca sebelum salam tidak menjadi masalah juga. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Karena bakhil itu sifatnya orang munafik, Bapak Ibu. Sifatnya orang munafik. Jangan sampai kita memuji orang munafik tapi kita juga ada sifat-sifat munafik. Perhatikan. Jadi sebetulnya perbedaan mukmin dengan munafik itu tidak ada Pak secara casing itu tidak ada. Yang membedakan itu batinnya. Bayangkan orang munafik sholat enggak? Sholat, jangan dikira orang munafik tidak sholat. Ya, Makanya kalau ada orang tidak sholat, dilokno munafik itu penghargaan semestinya. Okay. Karena orang munafik masih sholat, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Orang munafik itu juga berpuasa. Makanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Ayatul munafiqi salas Ciri orang munafik ada tiga Idza haddatsa kadzaba jika berbicara dusta. Jangan sampai kita uh, ngakunya mukmin tapi ada sifat orang munafik di kita. Wa idza wa'ada akhlafa kalau dia berjanji nyulayani tidak menepati. Wa idza tumina khana jika dikasih amanah dia berkhianat. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa insolla wa soma wa zama annahu muslim. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa dan ngaku sebagai muslim. Jadi orang munafik puasa enggak? Puasa. Orang munafik baca Quran enggak? Baca Quran, Pak. Makanya Nabi mengatakan perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti royhana Apa itu royhana Tumbuhan yang baunya sangat harum, rasanya sangat pahit. Yang mungkin mirip-mirip lavender, mirip-mirip sedap malam. Jenengan pernah makan sedap malam gimana rasanya? Tapi ada makanan namanya tak uwa ya, uwa. Eh, bukan uwa, yang ada kecampuran kembang sedep palem gitu bukan daunnya tapi yang jelas oh bukan tekwan tekwan takwa sampai ya tekwan itu ada kembang sedep palem masih dimasukkan di situ Nggih. Jadi orang munafik itu Bapak Ibu baca Qur Quran. Jenengan baca Quran sehari berapa kali? Sebulan berapa kali kok sehari berapa kali? Jangan kalah biar orang munafik lo ya orang munafik itu baca Quran pak jenengan tidak baca Quran kalau nawang munafik wah udah remah tak iya jadi orang munafik itu baca Quran orang munafik itu bapak ibu juga berjihad jangan dikira mereka tidak berjihad makanya dalam surat Ali Imran ketika Allah berkisah tentang perang Uhud itu orang-orang munafik yang masih hidup kan mengatakan laukanalana minal amri syai'um ma qutilna hauna kalau kita itu memiliki sedikit campur tangan wah tidak bakalan kita dibunuh di sini karena sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang-orang munafik di kota Madinah itu kan mengarahkan kita tidak usah keluar kita tetap di kota Madinah saja gitu loh tapi karena pemuda-pemuda muslim yang kemarin tidak ikut perang badar betul Nabi kita keluar saja menghadapi mereka di luar kota Madinah akhirnya mereka keluar ke medan uh, Uhud itu nah ini orang munafik ini yang nggak sempat ikut balik ke Madinah kan ada seribu pasukan kan 300 pulang ke Madinah ikut Abdullah bin Ubay bin Salul yang 700 masih bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantara pasukan ini masih ada munafikin nggak sempat mulai gitu ya Nah, mereka mengatakan lauka nalana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Arti kasarannya, Pak, mau lapo belum metu nang kene barang belum nak omawe kang mati gitu lah artinya. Jadi mereka jihad apa enggak? Jihad, tapi ya gitu-itu gitu loh. Makanya dibantah sama Allah, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Katakan Muhammad, "Lau kuntum fi buyutikum," kalau kalian tetap menetap di rumah kalian enggak keluar, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Pasti orang-orang yang memang sudah dicatat bakal mati tetap keluar menuju tempat mereka ma mati. Makanya kan kata Allah, aina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, tetap waktunya mati pasti mati. Meskipun kalian berada dalam bunker apa yang sangat kuat gitu kan dalam tempat e, perlindungan benteng yang sangat kuat kalau yang mati ya mati gitu nah itu orang munafik begitu pak orang munafik juga bersodako. cuma sodakonya orang munafik itu ketika mereka sudah bersodako itu mereka merasa wah mergo infakku nak masjid ini jadi mereka berjasa pak ya wah gak ono aku gak melaku TPA itu itu munafik pak mereka merasa muhajirin senantiasa di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena infak mereka. Makanya dalam surat Al-Munafiqun kan Allah mengkisahkan perkataan mereka la tunfiqu ala man inda Rasulillah wis aja infak kepada orang-orang yang di samping rasulillah muhajirin hatta yanfadu biar mereka buyar. Jadi anggapan mereka para sahabat bisa eksis di, di sekitar rasulillah karena infak mereka Pak makanya dibantah sama Allah walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun padahal milik Allah perbendaharaan langit dan bumi tapi memang orang-orang munafik itu bengorok gitu loh nggak ngerti gitu kan anggapannya ya dari mereka makanya naudzubillah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang terbebas dari sifat bakhil. Makanya Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa aku bika minal jubni dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pengecut ya. Orang kalau pengecut ini Pak ya wayai maju mundur dewe gitu Ya. Wayai semua amar ma'ruf nahi mungkar dia tidak berani gitu jadi ini juben ya, pengecut. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umur. Yang ketiga aku berlindung kepadamu ya Allah jika dikembalikan kepada umur yang paling hina. Pikun. Ya, pikun kembali seperti anak dua tahun. Ngompol no katok, BAB di celana, nanti-nanti pempesan, lagi pak seperti anak umur dua tahun anak dua tahun kan cucu jenengan itu kan berkali-kali tanya kan terus dijawab tak kok meneh terus dijawab tak kok meneh itu jangan disentak pak nah nanti ketika pikun juga seperti itu ya ya memang manusia seperti itulah <clears throat> itu ardalil umur-umur yang paling hina jadi hanya menjadi beban buat orang lain tapi sebetulnya bagi anak-anak itu sebetulnya pintu untuk masuk surga surga. Tapi ada doa juga Pak yang minta kepada Allah kita itu agar nggak dikasih pikun. Nggih, agar tidak dikasih pi pikun. Pengen doanya tuh. Tak pengen ya? Oh, pengen pikun semua. <laughs> Doanya panjang masalah ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya ini Pak wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna wa matti'na bi asma'ina itu artinya Jadikan kami itu ya Allah senantiasa mendapat nikmat dengan pendengaran kami. Jadi nggak pernah kemudian pendengarannya itu rusak. Wa absorina dan mata kami nggak pernah kemudian matanya itu buta gitu loh. Wa mati nabi asmaina wa absorina wa kuatin dan kekuatan kami wa waritha minna dan jadikan semua tadi itu pewaris kami. Apa makna pewaris kami? Maksudnya kita sudah mati tapi anggota tubuhnya masih pepek. Nggak ada sedikit pun yang aus gitu loh. Jadi pen penglihatan masih bisa melihat jauh meskipun tua. Pendengaran juga masih bagus. Ya. Itu itu itu doa agar kita tidak dikasih Allah taala bi bikun dan itu kembali kepada hadis ihfadillah yahfadka jagalah Allah niscaya Allah menjagamu jika seorang hamba menjaga Allah Bapak Ibu maka timbal baliknya Allah menjaga dia termasuk yang dijaga Allah itu adalah anggota tubuhnya Oke? itu wa a'udzu bika min fitnatid dunya dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia apa fitnah dunia? Dikatakan di sini termasuk fitnah dunia itu al-inhimak fi syahawatiha wa maladzatiha. Jadi mencebur ya. Mencebur dalam syahwat dunia dan kelezatannya. Jadi yang dikejar syahwat aja gitu kan. Kemudian tidak peduli dia mengumpulkan dunia itu dari cara halal atau haram. Pokoknya seperti duit akeh tidak peduli boy iku mau halal mbok uang. Nah, itu termasuk fitnah dunia. Ada yang mengatakan Bapak Ibu karena fitnah yang paling besar daripada fitnah dunia adalah dajjal, maka yang dimaksud dengan fitnah dunia di sini adalah dajjal. Tapi ini ya sama-sama benarnya sih tidak salah juga. Wa bika min adzabil qabri dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwa adab kubur itu ada, Pak. Nah, ini doa yang dibaca Nabi Shallallahu alaihi wasallam dubura sholat setiap selesai sholat. Nah, ketika Ibnu Hajar meletakkannya selesai salam, berarti ini dibaca setelah salam. Tapi kalau panjenengan baca sebelum salam juga tidak menjadi masalah, nanti tidak usah dibaca lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umuri, wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri bagus sekali Pak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami' mani jadi menyeluruh gitu loh doa Nabi itu dan penuh keberkahan kalau panjenengan membacanya wis api kemudian <clears throat> mengikuti sunnah Nabi malah double-double pahalanya okay? kemudian hadis berikutnya wa an Thaubana radhiyallahu anhu qal dari Thauban radhiyallahu anhu berkata karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min solatihi ketika selesai dari solatnya selepas salam beliau mengucapkan ini istighfarullah salasan beristighfar tiga kali ketika ditanya istighfarnya gimana Nabi selesai sholat itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ada orang Pak yang tidak tahu mungkin tidak pernah baca hadis ini paling ya. Jenengan pernah mendapati tidak habis salam alhamdulillah gitu. Ada gitu. Nah, masalahnya Islam itu kan bukan fathul jari gitu. Jari ini jari ini gitu. Tapi Islam itu kalau Allah kalau Rasul. Anggapan nih orang yang mungkin dia tidak pernah tahu hadis ini aku kan harus diparingi Allah sholat berarti ini nikmat harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah anggapannya begitu pak tapi justru Nabi saw Alaihi Wasallam nggak demikian Nabi apakah mengusap wajah selesai sholat kalau itu buton wonton hadisnya habis berdoa mengusap wajah itu boleh tapi habis sholat tidak ada hadisnya apalagi salaman apalagi salaman itu tidak ada tuntunannya tidak ada dalilnya dalam is Islam tapi kalau panjenengan di, di, diajak jabat tangan ya terima. jangan ana wong salaman gini gak ya gelem salaman gini ya isakno nggih yang penting bukan jenengan yang mengawali karena mereka tidak mengerti pak diajari jadi tetap jabatan tangan mawon habis itu nanti ditraktir di sini sampai maki wonten wakdal mboten niku kali kula nggih dar bakso ah, ketika dar bakso baru disampaikan pangapunten sebetulnya betul wonten hadis susah belajar itu jabat tangan selesai salah oh ngoten gue rata bapak turun Pak nah itu insyaallah sampai deh gitu Anda nah, panjenengan dijak jabatan tangan, weh bit aiku, yang ingkon kalau gitu ya sampai sampean nah gitu pak ya caranya begitu jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salam istighfarullah salasan beristighfar tiga kali astagfirullah astagfirullah astagfirullah kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah ndak jelas ndak karena kalau iya pasti disebutkan oleh sauban kan pasti disebutkan gitu loh dan yang namanya tidak ada dalil Bapak Ibu itu adalah da dalil tidak ada dalil itu adalah dalil maka jangan buat-buat yang nggak ada dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa melakukan amal perbuatan yang tidak berdasarkan perintah kami maka ditolak tolak Waqala selesai astagfirullah astagfirullah astagfirullah beliau membaca Allahumma antas salam ya Allah engkau adalah zat maha pemberi keselamatan wa minkas salam dan dari mula ya Allah keselamatan mata. Tidak ada wa ilaika ya'udus salam. Tapi tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ini doa dari Nabi loh, Pak. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiru zikir yang dibaca oleh Rasul Rasulullah. Jangan pikir sendiri Mas Arief. nggih. Iya, Mas Arief ini suka gawe-gawe zikir ini. Makanya selawat itu kan macam-macam ya, ono selawat fulus, ono solawat asril apalagi gitu ya macam-macam ya ndak apa-apa sih kan doa juga yang menjadi masalah itu ketika kita sibuk dengan dikir-dikir tadi kemudian kita melupakan dikir-dikir yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ta'barokta maha agung engkau ya dal jalali wahai Rob yang memiliki jalal jalal itu sifat-sifat kebesaran wal ikram dan kemuliaan nggih hadis riwayat <clears throat> Muslim jadi habis salam itu Pak yang dibaca langsung astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram dan panjenengan ketika baca Pak itu resapi maknanya bukan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal wal ikram itu apa itu gitu ya saya khusus Pak ini zikir itu cah kholik gitu <laughs> mana cah kholik ada Allahumma ya Allah antas salam engkau maha pemberi keselamatan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Wa minkas salam dan keselamatan itu hanya darimu ya Allah bukan dari yang lain. Tabarakta maha agung kau ya Allah ya dal jalali wal ikram wahai Rob yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. <clears throat> Nah, kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallaha barang siapa bertasbih mengucapkan subhanallah dubura kulli salatin setiap selesai salat salasan wa salatin 33 wa hamidallaha salasan wa salasin mengucapkan alhamdulillah 33 kali wa kabbarallaha salasan wa salasin bertakbir Allahu akbar 33 kali Fatil katis'un wa tis'un itu adalah 99 wa qala tamamal mi'ah kemudian melanjutkan menggenapkan ke 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir masyaallah Pak sempatkan ini fadilahnya besar sekali apa kalau kita sudah mengucapkan itu kata beliau ghufirat khotoyahu walau kana Mith, walau kanat mithla zabatil bahr ghufirat khotoyahu maka diampuni dosa-dosanya diampuni kesalahan-kesalahannya walau kanat meskipun kesalahannya tadi mislu zabadil bahar seperti buih di lautan tahu buih pak deterjen itu loh untuk itu loh di lautan pas lagi banyak uronya untuknya kan buahnya bayangkan jadi saking banyaknya buih di lautan kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilanjutkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir maka diampuni semua dosanya meskipun sebanyak buih di lautan Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin ukhra sementara dalam riwayat lain takbirnya itu 34 kali enggak pakai tahlil. Ada riwayat seperti itu, Pak. Nah, kemudian ada riwayat lain juga ya. Uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menyuruh Fatimah datang kepada Nabi Coba minta Allah bantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Fatimah padahal putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pak tangannya itu kasar. Tangannya kasar karena apa? Karena deplok gandum gitu loh. Bayangkan deplok gandum, nyuci baju, panjenengan wena sekarang. Karena blender teter, ya kan? Mesin cuci karek krek, nggak ya dia dulu ndak gitu jadi sampai kasar tangannya capek makanya Ali bin Abi Thalib ini bilang kepada Fatimah, coba nanti kalau bapak datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang, mungkin ada tawanan BE kita bisa dikasih pelayan gitu loh. Nah Fatimah datang pak, Fatimah datang, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, ketemunya Aisyah. Nah, ya wis ketika disampaikan kepada Aisyah Fatimah pulang. Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tengah malam kan kebiasaan Nabi Bapak Ibu setiap malam itu membangunkan Ali padahal Ali lupa dibangunkan. Ini menunjukkan bahwa yang namanya eh, apa ya arahan orang tua kepada anak itu tidak berhenti ketika anak menikah itu harus menikah harus dia butuh barang ya tetap dibangunkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian kata Ali karena mereka kan gak ada lampunya pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan mereka itu langsung tidur di lantai Nabi tidak melihat gak tahu Kata Ali sampai saya itu merasakan dinginnya kaki Nabi pada dada saya gitu. Ya. Nah, Nabi berkata, "Mau ndak kuajarkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu?" Mau gitu kan? Apa? Setiap sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali ini sebelum tidur Pak itu lebih baik daripada pembantu dalam riwayat lain Nabi mengatakan gimana saya memberikan pembantu kepada kalian wong banyak anak kaum muslimin kelaparan gitu. Itu dari oleh ada riwayat seperti itu. Tapi intinya ini yang sebelum tidur itu Pak, kalau kita mendapatkan yang lebih baik daripada pembantu, maka baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar berapa kali? 34 kali. Oke, jadi hadis ini menunjukkan keutamaan zikir. Zikir itu sesuatu yang sangat mudah tapi pahalanya besar, Pak. Pahalanya be besar. Makanya perkara yang nanti paling disesalkan penduduk surga itu zikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah. Tiada sesuatu yang sangat disesalkan penduduk surga. Illa ala sa'atin madat kecuali atas waktu-waktu yang berlalu pergi begitu saja lam yadkurullah taala fiha yang tidak mereka gunakan untuk berzikir zikir itu pak nggak perlu datang ke masjid seperti sholat kan ke masjid gitu kan tidak perlu berwudu jenengan berhadas jenengan jinabat lo berzikir lo tidak apa-apa masa ada syarat istighfar harus mandi jinabat lah tidak ada iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Enggak perlu jenengan berhadas besar kecil enggak menjadi masalah mengucapkan zikir itu andaikan suci lebih bagus tapi enggak menjadi syarat gitu ya jenengan nggak perlu mengeluarkan uang seperti zakat jenengan nggak usah naik pesawat jauh-jauh ke Mekah kayak haji kan jenengan naik motor jenengan jalan-jalan pagi jenengan naik sepeda dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim bisa enggak? Bisa. Enggak ada ceritanya lidah itu sampai keluh, sampai pegel gara-gara zikir enggak, enggak ada ceritanya, Pak. Nggih, bayangkan. Lidah yang pernah capek malah sampai kecokot itu kalau panjenengan makan kelanting sing walet itu loh tahu kelanting jajanan Jawa Tengah yang melungker-melungker itu nggih soalnya saya dulu itu punya anak mondok pak pas saya kecil dulu kan di pondok itu ada anak Semarang itu kalau pulang mesti bawa kelanting nah karena yang ada ya itu ya dipakai nah sampai pelotak sampai kecokot ya Allah gitu Jadi kalau zikir itu tidak pernah sampai capek lidah itu alhamdulillah ya. Gitu. Eh, kemudian hadis berikutnya dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu bahwa <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepadanya Usi kaya Mu'ad Aku berwasiat padamu wahai Mu'ad La tada'anna sekali-kali jangan tinggalkan duburokul li sholatin setiap selesai sholat sekali-kali jangan tinggalkan antakul kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Allah a'inni mohon tolong saya ala dzikrika untuk berzikir kepadamu wa syukrika bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan memperbagus ibadah kepada kepadamu. Kita ini Pak nggak bisa berzikir, nggak bisa bersyukur, nggak bisa beribadah dengan baik kalau tidak dibantu oleh Allah Taala. Makanya kita minta kepada Allah agar dibantu, dibantu istiqomah, dibantu semangat untuk melakukan ibadah. Nah ini juga termasuk zikir yang dibaca selesai sholat. Hadis berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi, dubura kulli salatin setiap selesai salat, maktubatin wajib lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut tiada menghalanginya masuk surga kecuali mati lam yamna'hu tiada menghalanginya min dukhulil jannah masuk surga kecuali ma mati ini maksudnya tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali tidak mati itu artinya begitu Pak. Karena orang itu untuk masuk surga kan harus mati dulu. Tidak mungkin orang masuk surga tanpa mati. Wong semua nabi aja mati kok. Nabi saya yang sekarang belum meninggal itu nanti meninggal juga Bapak Ibu. Jadi setelah beliau turun ke muka bumi membunuh Dajjal, Dajjal sudah mati, pasukannya mati, turun siapa? Bukan turun, datang Ya'juj Ma'juj. Baru setelah Ya'juj Ma'juj ini, wah ini Ya'juj Ma'juj ketika mati itu Pak, itu tidak ada bisa mengalahkan mereka. Makanya Nabi Isa dan kaum muslimin itu sembunyi di atas puncak Gunung Semeru. Apa? <laughs> Gunung Tur. Eh, Gunung Tur. tidak ada bisa mengalahkan gitu kan. Nah, itu lama di sana sampai mereka berdoa, berdoa, berdoa, berdoa Allah mengirimkan naghof. Naghof itu seperti ulat yang dijatuhkan dari langit kemudian tepat pada tengkuk mereka langsung mati, Pak. Kan ruame kan. Jadi mereka itu pokoknya sebuah guanas ya cuci itu, Pak. Tahu danau Tiberias? Buhairatu Tobariyah di Palestina ya Danau Tobariyah di Berias itu ya Juz Majud yang gelombang pertama itu sekali lewat itu langsung habis diminum itu bayangkan sampai gelombang kedua ya Juz Majud itu bilang begini loh iki malu kion anak banyak lo saking teblas gitu jadi saking ganasnya tidak ada apapun kecuali dibunuh yaitu Ya'juj Ma'juj. Makanya dalam bahasa hadis itu setelah mereka merasa sudah menghabiskan semua penduduk bumi, tinggal kita harus menghabisi penduduk langit. Kata mereka begitu, langsung panah-panahnya diarahkan ke langit. Allah ya biar mereka tambah sombong, itu panahnya dikembalikan dengan penuh darah. Cik anggapannya penduduk langit cik mati pisan gitu loh, Pak. Nah, setelah itu mereka berdoa ya, setelah berdoa lu kok ning kono suara blas gitu. Sehingga ada satu relawan sapa sing gelem turun gitu kan. Karena kalau mereka masih hidup pasti mati gitu. Nah, tiba eh ketika turun itu jadi bangkai semua. Akhirnya mereka kesusahan ya Allah bangkai segitu banyak pak Bangkai segitu banyak mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pun mengirimkan burung-burung untuk membuangi bangkai-bangkai itu baru setelah itu bumi pak selama tujuh tahun itu aman ayem gitu jadi banyak karomah delima buat delima atau buat delima itu bisa dimakan satu kabilah bayangkan anak main-main dengan harimau gak nyatek anak main-main dengan ular piton dan nelan gitu jadi banyak keajaiban nanti dus harta melimpah selama tujuh tahun. Dan ya wallah alam nanti disebutkan sesuai hadis ini itu bekas panah tombak ya jujma itu dari kayu semua itu digunakan bahan bakar loh untuk goreng telo untuk apa mungkin begitu ya itu selama tujuh tahun saking banyaknya nah setelah tujuh tahun ini Nabi Isa meninggal dunia dan dikuburkan pak di mana nggak ada keterangan jelas di mana beliau dikuburkan ada yang mengatakan dikuburkan di Betul Maqdis ada yang mengatakan dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah tapi ini nggak ada riwayat riwayat yang sahih cuma dia mengatakan itu masih ada tempat kosong sebelah Nabi Abu Bakar Umar itu masih ada tempat kosong maksudnya untuk satu orang masih cukup gitu loh tapi riwayat bahwa Nabi Isa dikuburkan di situ itu nggak ada riwayat yang sahih. Intinya Nabi Isa juga meninggal dunia. Loh, gimana dengan Nabi Khidir? Ya wis tambah mati lama. Kalau ada orang mengatakan, "Lo Nabi Khidir masih hidup, mana dalilnya?" Allah mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Artinya, Nek kamu saja meninggal wahai Muhammad maka mereka semua pasti juga ma mati nggak ada orang tidak tidak mati itu pak makanya untuk masuk surga itu harus mati dulu makanya di sini tiada yang menghalanginya masuk surga kecuali tidak mati makanya kalau kita itu agar pasti masuk surga jangan lupa baca ayat kursi tiap selesai so sofar pak sholat Kemudian dalam riwayat atau Broni itu di samping baca ayat kursi juga baca surat Al-Ikhlas. Surat Al ah, Al-Ikhlas. Kemudian dalam riwayat lain itu juga baca Al-Muawwidzatan, Al-Falaq sama Anas. nas Monggo. Jadi Al-Falaq dan Anas ini sebagai sesuai dengan hadis uh, hadis sahabat siapa ya? Ubadah bin Somit bukan uh, ya saya lupa nama sahabatnya jadi kita itu diberi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kita melalui sahabat ini yang saya lupa namanya itu setiap bangkit setiap mau tidur itu membaca Al Falak sama Anas. Jadi kayaknya satu paket trikul ini pak. Makanya panjenengan setelah sholat itu, setelah baca ayat kursi, yang baca al-ikhlas, juga al-falak, juga an-nas. An gitu. Ya. Nah, baru kemudian hadis Malik bin Al-Khuwairith berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan so Salat berarti untuk zikir ini juga niru zikirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cocok gawe-gawe dhewe agama sudah sempurna kok gitu loh Ini iya, agama sudah sem sempurna Nah berarti Bapak Ibu ini silakan dicatat ya Zikir yang kita baca selesai sholat Pertama selesai salam langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali. Terus mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Terus baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik baru kemudian subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali ya Kemudian tidak pakai dijeda dengan sesuatu kalimat ketika mau membaca Alhamdulillah. Kalau memang harus ada seperti itu pasti ditambahkan sama Nabi gitu loh. ojek kemenyek ngakas-ngakas gak dikongkon kok melakoni karena dewi gitu Ya. Jadi yang sudah ada dari Nabi itu amal no, jadi tambah-tambahi gitu loh. Langsung alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Terus baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima aqtaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian baca ayat kursi. <clears throat> Terus baca Al-Ikhlas Al-Ikhlas kemudian al-falak, kemudian anas. Kalau mau berdoa silakan. Tadi kan ada Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Kalau doa yang lain boleh enggak boleh. Enggak apa-apa angkat tangan enggak? Nah, kalau angkat tangan ini lebih baik jangan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat beliau angkat tangan selesai sholat lima waktu waktu. Tapi kok mau, eh nggak boleh angkat tangan kok sawangane ya. Cuma kalau bisa nggak usah angkat tangan. <clears throat> Karena Nabi tidak melakukan itu, masalah nggak ada hadisnya gitu. Nah kalau mau dilanjutkan dengan doa-doa yang lain monggo pak. Kata di Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al Yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina doa antipikun wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rona 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana dan seterusnya. Ya. Yeah? Insyaallah begitu. Nah, jadi ini doa-doa selesai sholat. Pertama apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus Oh, belum. Kok angel ya, lo? Iku biar pas guru ngaji nek wis ngaji kok angel lae. Ya ngene iku lo minimalis. Ya menene nek swarga nek pinggir-pinggir aja nengah-nengah. Jaluk kok minimalis saya kholik ini apa yang kurang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati baru kemudian subhanallah 33 kali terus Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali terus La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a. Ada kan doanya kan? Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Terus apa? Ayat kursi. Kemudian apa? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, terus baru berdoa, Pak. Baru berdoa. Di antara tadi itu, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Ya, nanti ditambahkan doa-doa yang lain monggo tidak menjadi masalah. Oke, <clears throat> sudah jam 8 lebih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu monggo silakan. Monggo. Oke. Kalau ditambah yuhyi wa yumit bagaimana? Nah, ini tadi yang dibaca oleh Nabi ini ada yuhyi wa yumitnya betul? Tidak ada. Cuma dari riwayat memang baca la ilaha illallah wahdahu la la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat subuh 10 kali setelah sholat asar tidak apa-apa ditambahkan cuma ya sing ada tadi lo amalkan dulu ya kalau sudah mengamalkan jenengan tambah itu tidak apa-apa gitu loh ya halo ya jadi ada riwayat itu dibaca setelah subuh sama setelah asar 10 10 yang pakai yuhyi wa yumit tadi itu. Monggo yang lain. <clears throat> Monggo, dia. sahih sahih ada cuma di sini tadi kan data sebutkan karena memang nggak ada biar nggak kesulitan sing ana kalau amal amalno dhisik zona nambah-nambah meneh wong sing saya e ana tulisane guru mesti dilakoni kok itu ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah itu la ilaha illallah la na'budu illa iyyah wa lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin wa law karihal kafirun itu juga ada sahih juga itu bisa dibaca sebelum atau setelah yang ada lama ni alima tanya tadi itu ya itu juga sahih cuma maksud saya yang ada tulisannya di sini ini itu apal no dhisik ya itu sudah apal tadi apal norib iya ini kita belajar begini untuk dihafalkan untuk di dihafalkan lu susah ndak gampang disulit di print dikerpek ndak apa-apa nanti kan lama-lama hafal di mana ndak belas lu apal gitu bagian yang ini <laughs> gak ada sih dimunek no ya dibaca bikin ndak apa-apa gitu dibaca la ilaha illallah gitu kan alhamdulillah disai gitu kan atau nanti dititip titip baru di situ nggih nanti habis sholat dibaca ya kita berusaha mengamalkan sunnah lah bagaimana zikir yang dibaca Rasulullah selesai so sholat Itu Bapak Ibu Insya Allah Oke, ada lagi yang ditanyakan? Monggo Mbak Oke waktunya itu antara adzan dan komat itu malah angkat tangan itu diperintahkan tapi kalau setelah sholat lima waktu ya memang kan berdoa begini kan wis doa wis kelas mbak diomongi aja ngono kono tuntutane kan sakno cekek engko kagem ndonga meneh ya jadi ya ada keterangan bahwa nabi tidak angkat tangan gitu aja. Jadi tidak ada keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam angkat tangan setelah sholat lima waktu. Insyaallah begitu. Wallahu taala alam. Kalau ingin angkat tangan itu antara azan dan iqomah dan setiap selesai sholat sunnah boleh selesai sholat sunnah misalkan panjenengan habis dikir ini tadi ya belum doa ini kan dikir tak belum doa sholat sunnah dulu pak dia baru setelah itu dikir sebanyak-banyak katanya tidak menjadi masalah gitu ya insya Allah demikian wallahu taala alam monggo ibu-ibu ada yang ditanyakan kalau tidak ada monggo pak Zikir itu sini apa jahar gitu ta? Nah, tadi Nabi kalau zikir gimana? Sir. Ya, jadi sendiri-sendiri. Cuma memang ada riwayat dari kejauhan itu terdengar seperti dengungan lebah. Jadi keras dikit la ilaha illallah gitu. Tapi cuma bukan gak dipimpin, tapi sendiri-sendiri, bukan di dipimpin. Yang dipimpin itu perlu dalil. Kalau ada dalilnya tidak menjadi masalah. Terus gimana dengan doa? <clears throat> Misalkan kita ada majelis seperti ini, satu berdoa yang lain mengamini tidak menjadi masalah, tidak apa-apa kalau itu. Oke? Selama itu momen-momen yang memang tidak berkaitan dengan sholat. Nah kalau diwajibkan setelah selesai sholat harus satu orang berzikir yang lain mimpin misalnya nah ini perlu dalil. Kalau ada dalilnya monggo, kalau tidak ada maka dikhawatirkan masuk dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Dan zikir itu Bapak Ibu harus dengan lisan yang basah, bukan batin. Hmm, bukan begitu. Ya. Jadi jenengan boleh begitu satu ketika di WC misalkan baca bismillah toh ya ketika mau wudhu atau lepas baju biar gak dilihat setan baca bismillah tapi di dalam hati yang kedua di dalam sholat ya ketika sholat itu ketika lupa ndak sikat gigi baru dikasih anak nanti temannya selain itu tetap harus bergerak lidahnya itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya Rasulullah inna sarai al islami qad kathurat alaina Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sudah sangat banyak atas kami. Fababun alaiha jami. Ada tidak satu pintu yang menggabungkan semuanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yazalu lisanu karotuban an Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dari ber berzikir. Insya Allah demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Desember iya. tanggal yeah. 19 Desember si walimah di tempat saya nggak jauh dari sini Ustaz hari apa itu? hari akhir jam berapa? Eh, habis uh, Isa pada Isa Ahad pada Isa ngapunten yeah. Ahad ke berapa nggih? Ahad 19 itu berarti akad berapa? Nanti saya cari apa? Habis Isa nggih. Iya, habis Isa nggih. Insya Allah saya gosong insya Allah. Iya. Nanti mungkin Cuma tergantung kurang, itu ahad keberapa dulu. Kalau misalkan ada kajian kan harus ada waktu nggak bisa langsung nggak bisa saat di sini gitu loh. Iya. Oke. Okay. nanti tolong 19 itu bisa nggak? 19. Ahad keberapa? Ahad keberapa? Desember? Iya Desember. Desember. Desember itu ketiga. Tanggal Enggak. ketiga. Iya. ออเดอะ์แฮน